sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Ahkamil Janaiz dan kita masuk pada fasal yang berikutnya berkata al-muallifu hafizahullah taala at-ta'ziyah pasal yang baru yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar takziah. Takziah ya. Ini pada asalnya adalah tasliyah. Memberikan hiburan ya kepada kerabat si mayit dan memberikan dorongan ya hasungan untuk mereka bersabar ya sekaligus ya di antara hikmah takziah adalah untuk memberikan manfaat kepada si mayit yaitu dengan mendoakan kebaikan ya serta ampunan bagi si mayit. Kata beliau waktu sanu ta'ziyatul musab bil mayit wa hasuhu 'ala sabr wa du'a'u lil mayit. Disunahkan ya, untuk takziah kepada kerabat yang tertimpa musibah ya disebabkan karena ada yang meninggal dari kerabatnya atau keluarganya wahasuhu ala sabr dan juga dianjurkan bagi para tetangganya ya, kerabatnya keluarganya atau teman-temannya untuk memberikan hasungan kepada kerabat si mayit agar mereka bersabar ya. dan itu penting nah wa du'a lil mayyit demikian juga mendoakan kebaikan untuk si mayit ya, dan inilah inti dari takziah lima rawa ibnu majah wa isnaduhu thiqat an umar wa ibnu hazm marfu'an berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad ya, para perawi yang terpercaya dari Umar demikian pula Ibn Hazm secara marfu' sampai kepada Nabi ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumal qiyamah tidaklah ada seorang mukmin bertakziah terhadap saudaranya ya yang tertimpa musibah melainkan pasti Allah akan memberikan pakaian ya, kemuliaan baginya nanti pada yaumul qiyamah. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertakziah terhadap kerabat si mayit yang mendoakan kebaikan ya agar supaya mereka bersabar ya, nggak goyah tegar ya besar hatinya dan jiwanya bahwa semua berjalan sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jal. Nah. Wa waradat bima'nahu ahadis wa lafdu ta'ziyah an yaqul. Adapun lafaz ta'ziyah disebutkan di sini di antara yang dibolehkan untuk dibaca atau disampaikan kepada kerabat si mayit. A'zamallahu ajrak wa ahsana uzaak wa ghafara limayyitik. Ya semoga Allah memberikan atau membesarkan pahalamu dan memperbaiki ya, kondisi kesedihan dari kerabat si mayit dan memberikan ampunan ya, kepada si mayit. Ya, ajrak wa ahsana uzaak wa ghafara limayyitik. Di antara yang boleh untuk diucapkan ya bagi yang ingin takziah ataupun dengan yang lainnya yang semak ada dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya walayan bagil julus lil azai wal i'lan an zalik kama yaf'alu ba'dun nas al yom. Ya, setelah kita memahami tentang sunnah dan anjuran untuk takziah ya, dan mengetahui tentang inti takziah adalah menghibur keluarga si mayit Kata beliau tidak sepantasnya bagi yang bertakziah untuk duduk-duduk ya. Atau lebih dari itu mengumumkan ya kematian si mayit seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin pada hari ini. Ya mereka ya berkumpul, duduk-duduk bahkan ya sampai menyewa ya kursi disediakan tenda ya, dibuatkan ya, panggung maka ini tidak disyariatkan tidak boleh ya tidak sepantasnya wa yustahabbu an yu'adda li ahli al-mayyit ta'aman yab'athuhu ilaihim dan juga disunahkan kata beliau ya, bagi orang yang ingin takziah untuk menyiapkan ya, makanan terhadap kerabat si mayit. Ya. Dianjurkan untuk kerabat si mayit. Ya, yang tertimpa musibah. Bukan tetangganya datang bawa makanan untuk tamu yang datang. Ya, tapi tetangganya, kerabatnya atau yang ingin takziah bawa makanan. Untuk siapa? Untuk kerabat si mayit. Ya, bukan untuk tamu yang datang. Ya, adapun ketika Ya, para pelayat, ya, para tetangga, para petakziah datang membawa makanan ya kebetulan yang tuan rumah nggak punya apa-apa miskin ya kemudian akhirnya terkumpul makanan yang banyak kemudian disiapkan untuk ya tamu yang datang ya seperti pesta perayaan maka ini termasuk dalam kategori niyahah yang dilarang sebutkan di sini oleh beliau hadis ya, ketika peristiwa meninggalnya Ja'far ya, bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu kata Nabi isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushghiluhum ya adalah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far karena sungguh mereka telah datang urusan yang menyibukkan mereka ini repot ya ngurusi jenazah memandikan mengkafani tambah lagi kesedihan ya yang ada pada mereka sehingga dianjurkan bagi teman-temannya bagi kaum muslimin yang takziah melayat untuk ya membuat makanan ya terhadap keluarga Ja'far Rahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dan beliau menghasankan Amma ma yaf'aluhu ba'du an-nas al-yawm min anna ahlal mayyiti yuhayyi'una makanan li istima'in nas 'indahum wayasnauna at-ta'am. Ya, adapun apa yang telah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin pada hari ini ya dari kerabat si mayit di mana mereka menyiapkan ya, tempat khusus ya untuk berkumpulnya manusia para pelayat dan juga mereka membuat makanan-makanan khusus ya, yang awalnya dapurnya sepi ya nggak ngebul ketika ada yang meninggal langsung menyala ya, dapurnya. Kenapa? Karena ada tamu yang datang banyak. Ya. Seakan-akan seperti hajatan. Ya bahkan sebagian memaksakan diri, bahkan memberatkan diri sampai hutang. Ya, padahal keluarga miskin. Ya, kenapa? Banyak tamu, nggak enak, dibiarkan. Akhirnya dibuatkan makanan sampai hutang. Sudah tertimpa musibah, dapat musibah lagi. Kenapa? dililit utang. Ya, maka ini sesungguhnya tidak disyaratkan Wa yastajiruna al-muqri'in li tilawatil Qur'an, bahkan lebih dari itu, ya, bukan hanya menyiapkan tempat tenda, ya, atau membuat makanan, bahkan mereka menyewa ya, para qurra yang bisa baca Quran untuk baca Quran di rumahnya disewa dibayar ya ويتحملون في ذلك تكاليف مالية فهذا من الماءات المحرمة المبتدعة ya, dan kerabat si majid bahkan terbebani ya, dengan beban-beban finansial ya, keuangan terpaksa untuk mengeluarkan dana ya, baik untuk nyewa tendanya atau kursinya ya karena kumpul atau membuat makanannya atau nyewa orang untuk baca Quran di rumahnya sehingga beban ya, yang harusnya diringankan bebannya dihibur itu tujuan takziah bukan malah dibebani ya nah maka ini kata beliau fahada minal ma'asam ini termasuk ma'asam ya acara kematian muharramah mubtada'ah yang diharamkan serta bid'ah tidak boleh terus gimana kalau takziah datang, hibur, ya, diberikan nasihat supaya sabar, pergi. Ya. Demikian pula yang berikutnya datang, berikan hiburan, nasihat, suruh sabar, ya, kalau ada makanan kasih, pergi. Ya, jangan ngumpul. Ya, di rumah duka, ya. Sehingga seakan-akan ada acara, pesta, ya. Yang awalnya mungkin ya sedih tapi malah ketawa-ketawa Nah, sehingga terkadang kosong dari tujuan utama melayat atau takziah. Ya, malah membebani kerabat si masjid. Disebutkan ya, hadis Jarir Ibn Abdullah ya, radhiyallahu taala anhu riwayat Ahmad Kata Nabi ataupun kata Jarir bin Abdullah, "Kunna na'udul istima' ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah." Dahulu ya, di zaman Rasulullah, para sahabat, kami menganggap berkumpulnya manusia, para pelayat, ya, di rumah duka, di kerabat si mayit, atau membuat makanan, ya, setelah dikuburkan si mayit, ini termasuk niyahah. Ya, niyahah sudah dibahas. Hukumnya haram, termasuk meratap yang diharamkan. Ya, sehingga termasuk meratap ya, ketika manusia kumpul-kumpul ya, di rumah duka atau dibuatkan makanan khusus ya bahkan terkadang dalam sebagian daerah ya pada sebagian tempat ada makanan-makanan khusus yang keluarnya cuma ketika ada yang meninggal ya selain itu nggak keluar itu makanan ya jadi makan istimewa ini nggak boleh ya tidak dibolehkan dan ini termasuk niyaha jadi niyaha bukan hanya ya ketika tertimpa musibah kemudian memukul-mukul wajahnya, mengacak-acak rambutnya atau merobek-robek bajunya atau berteriak dengan teriakan histeris atau menangis sejadi-jadinya ya, lompai batas ini termasuk niyaha tapi juga termasuk niyaha ya tadi kumpul-kumpul ya, di rumah duka ya di rumah mayit demikian pula membuat makanan Ya, apalagi kalau ada sisa, bahkan sudah disiapkan, bukan sisa, disiapkan. Sudah makan di situ, tambah lagi, ada yang dibawa pulang. Ya, tambah lagi bebannya, luar biasa, beratnya. Ya. Kemudian, kalau Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah jam'u ahli musibati الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف Kata beliau rahimahullah, kerabat si mayit ya, ketika mengumpulkan manusia untuk menyantap hidangan yang mereka sediakan agar supaya mereka membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an atau menghadiahkan bacaannya untuk si mayit ini laisa ma'rufan inda salaf. Enggak dikenal di kalangan salaf dahulu. Ya. Seperti yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, ketika ada yang meninggal, ya. Mulailah malam harinya. Pertama, kedua, ketiga, ya, sampai ketujuh. Ya, rumahnya terang dengan lampu. Ya, pada Isya sudah mulai berdatangan satu, dua, tiga dari masjid bahkan diumumkan ya nanti setelah isya tolong kaum muslimin ya ada undangan di rumah fulan bin fulan untuk apa ya selamatan ya yasinan tahlilan kenapa barusan ada yang meninggal ya kumpul di sana ya selama satu pekan ya baca Quran selesai baca Quran ya menyantap hidangan kemudian dihadiahkan. Ya, tambah lagi ada oleh-olehnya untuk dibawa pulang. Ya. Nah, ini kata beliau, laisa ma'rufan inda salaf. Enggak dikenal di kalangan salaf dahulu. Dahulu di zaman Rasulullah, ya, para sahabat demikian pula tabi'in, atba'u tabi'in, enggak pernah mengamalkan. Terus dari mana ini? Wallahu alam. Ya. Ternyata banyak kebiasaan seperti ini diambil dari ya, ritual ibadah non muslim seperti Hindu ya, setiap ada yang mati dari mereka ada perayaan kumpul-kumpul di rumahnya lah umat Islam mengambil itu mengambil kumpul-kumpulnya meskipun ya bukan memberikan persembahan untuk sang hyang widi ya tidak memberikan persembahan untuk sang dewa Brahma tapi diganti dipoles ya dengan bacaan surat-surat tertentu atau wirid-wirid dan zikir tertentu. Intinya sama. Ternyata Islam telah mengajarkan cukup dengan kumpulnya mereka kaum muslimin para pelayat di rumah duka setelah ada yang meninggal ini sudah masuk dalam kategori niyahah meratap yang diharamkan ya meskipun yang diamalkan kelihatannya bagus dan ini yang menipu masa baca Quran kok dilarang masa baca tahlilan la ilaha illallah kok dilarang haram apa dasarnya? Bukankah kita dianjurkan? Dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran. Betul Pak, dianjurkan. Wirid, iya betul dianjurkan. Tapi ketika dikhususkan, ya dalam momen-momen ketika ada yang meninggal, ini haram. Butuh dalil khusus. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwa ini termasuk niyahah. Waqad karihahu ta'ifu min ahli ilmi min ghairi wajhin. Bahkan sebahagian para ulama ya, dan itu nggak sedikit banyak mereka membenci acara seperti itu kumpul-kumpul di rumah kelihatannya niatnya bagus ya kasihan kalau nggak ada kumpul-kumpul kelihatannya ada yang kurang kan dihibur ini kan termasuk takziah kan? bukan ya takziah ibadah termasuk yang disunahkan di dalam Islam sehingga aturan mainnya tata caranya harus ngikut bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya Gak main sendiri saja seenaknya ya membuat cara-cara baru kemudian selesai penukilan dari Syekhul Islam rahimahullah dan berkata At-Turtushi rahimahullah fa'amal ma'atam famamnu'atun bi'ijma'il ulama' Adapun acara kumpul-kumpul ya, di rumah mayit, ya, di kerabat si mayit, maka ini terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama wal ma'atam huwa istimau 'ala al musibah adapun ma'atam definisinya yaitu berkumpul di rumah duka ya kata beliau wa huwa bid'atun munkarah lam yunqal fihi syai ini termasuk bid'ah yang mungkar ya. tapi banyak mengamalkan ya para ustadz-ustadznya ikut juga kok para kiainya ikut andil bahkan menjadi amirnya pimpinan acaranya meskipun demikian ya banyaknya yang mengamalkan bukan jaminan itu kebenaran ya banyaknya yang melakukan bukan jaminan itu al-haq al-haq apa yang sesuai dengan kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yunqal fihi syai enggak pernah ternukilkan ya sedikit pun dari nabi para sahabat atau yang lainnya enggak pernah وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة demikian juga berkumpulnya manusia kaum muslimin para tetangganya karib kerabatnya para teman-temannya pada hari yang kedua ketiga keempat ketujuh satu bulan satu tahun maka ini semuanya musibah ya bencana wa in kana min at-tarikati wa fil warasati mahjurun alaih ya dan kata beliau apabila acara tadi ya, itu diambil dari harta warisan maka tentunya di sana ada harta warisan yang terhalangi untuk dinikmati diperoleh oleh ahli warisnya bukan begitu iya ya apalagi ya warisannya pas-pasan ahli warisnya banyak pestanya besar-besaran malah minus ya hutang nanti ya tiap hari nyembelih kambing luar biasa mahal kambing wah gengsi ya bapak saya dikenal kaya ya. masa cuma kambing sapi sekalian sapi ya tiga hari habis nyembelih lagi berapa puluh juta ludes Dapat pahala? Ya enggak. Apa enggak? Sayang. Ya. Kalau ya disedekahkan kepada fakir miskin masih mending, bagus. Tapi ketika seperti ini ya diperuntukkan untuk acara-acara yang tidak disyariatkan, kasihan. Ya, sia-sia belaka, bahkan dapat dosa. Wa in kana taib. Aw man lam ya'zan hurrima fi'luhu wa hurrimal aklu minhu. Ya, Adapun apabila ya, acara tadi bukan dari harta warisan, ya, tapi dari orang-orang yang lainnya yang tidak diizinkan untuk melakukan hal tersebut, maka tetap diharamkan untuk melakukannya. Misalkan kerabat si mayit ini fukoro ya, nggak mampu, ada temannya, teman baiknya, teman baik si mayit ingin berderma sudah pokoknya satu pekan full saya yang tanggung acaranya. Tetap nggak boleh. Ya, tetap tidak dibolehkan. Wa hurimal aklu minhu dan juga diharamkan untuk memakannya. Karena berarti ikut andil. Ya. Seakan-akan setuju dengan acara tersebut. Ya. Nah, meskipun ya asal makanannya itu halal, cuma karena dari acara yang haram bisa menjadi haram. Ini sebagian pendapat ulama ya, sehingga apabila ada yang ngasih ya datang kepada kita assalamualaikum ya assalamualaikum ternyata bawa bungkusan nasi kotak ya wah tahu ini dari tetangga sebelah ini habis acara ya asal makanannya halal insyaallah ya halal tapi disebabkan karena dari acara yang bid'ah nggak ada syariatnya ya maka para ulama menjelaskan sebaiknya tidak dimakan tapi dihadiahkan. Oh, berarti yang makan orang lain sama dong. Beda, Pak. Yang mendapatkan hadiah itu beda hukumnya. Ya. Yang dapat hadiah itu ya, nggak dituntut untuk tanya ini dari mana, Pak. Ya. Nggak perlu tanya. Ya. Yang jelas terima dari saudaranya makan. Ya, ada pun yang tahu maka hendaknya tidak memakannya sebagai bentuk bara berlepas diri nggak ikut-ikutan dalam acara bid'ah ya tapi jangan terang-terangan ya terang-terangan dibuang oh, luar biasa bisa perang itu ya kebetulan acara ya sama seperti acara-acara yang lainnya maulid ya Isra Mi'raj biasanya kan ada makanannya tuh ya makanan bagi-bagi ya. kebetulan pondok pesantren Ibnu Qayyim dapat satu truk Masya Allah satu pick up makanan dari acara mauludan Masya Allah Kira-kira gimana ini? Hah? Satu pick up ya, full. Ya, kebetulan belum makan ini santrinya. Eh. Dibuang. Luar biasa fitnahnya. Ya. Ini apa, Pak? Barusan mauludan. Apa mauludan? Hmm, balik lagi sana. Wow, jangan seperti itu ya. Tetap diterima ya, ditanggapi dengan baik, Ya kalau mungkin kan nasihati nasihati, kalau enggak sudah terima saja. Mungkin ya dari mana enggak kenal juga ya kaum muslimin ya. Taunya di sana ada pondok disangkanya setuju dengan acara dan Sah-sah saja akhirnya dikasih satu pick up makanan full. Ya sudah, terima saja. Ya, adapun pemanfaatannya ya diserahkan ya, kepada pihak yang berwenang ya. Jadi makan. Ya, sebagai bentuk barok. Dan berlepas diri ya. Intaha yang selesai penukilan dari pernyataan Al-Imam Turtusi rahimahullah. Ini sekilas ya tentang takziah. Intinya adalah menghibur ya, menghibur ya kerabat si mayit agar mereka bersabar dan sekaligus mendoakan kebaikan untuk mereka dan juga si mayit. Kemudian pembahasan yang terakhir dan insyaallah sebagai penutup adalah ziaratul kubur ya tentang ziarah kubur. Kata beliau, "Tustahabbu ziyaratul qubur lirijal khasatan li ajli ikhtibar i'tibar al-i'ti'ad wal i'ti'ad." Ya. Disunahkan untuk ziarah kubur. <clears throat> Terkhusus bagi kaum lelaki. Li ajli i'tibar wal i'ti'ad. Ya, dalam rangka untuk mengambil pelajaran dan mengambil ya, nasihat ya, dari ziarah kubur tersebut. Nah, wali ajli doa ilil amwati wal istighfar lahum dan juga dalam rangka untuk mendoakan kebaikan bagi si majid dan memintakan ampun bagi mereka. Ya, jadi ini tujuan utama ziarah kubur. Hikmahnya ini. Yang pertama tazkirul akhirah, mengingat kematian, ya, mengambil pelajaran bahwa cepat ataupun lambat kita akan seperti itu nasibnya. Ya. Sehingga ketika seorang ziarah kubur tentunya ada dorongan untuk persiapan. Ya. Kalau di dunia saja kita pengennya hidupnya enak kok. Apalagi setelah kematian, jangan lupa kita juga pengennya enak. Gimana caranya? Ya beriman dan beramal soleh. Ya, sehingga dengan melihat kuburan saudara kita yang sudah dikubur teringat. Ya, sehingga nggak lagi tomak terhadap dunia. nggak lagi lalai dengan kehidupan akhirah, jadi semangat ibadah. Ya. Kalau seseorang ziarah kubur, muncul perasaan seperti ini berarti manfaat. Ya, berarti cerdas ini orang. Kemudian faedah yang kedua ya tadi. Ya, adalah doa lil mayyit mendoakan kebaikan dan istighfar memintakan ampun untuk si mayit. Jadi dua sisi, ya, dua arah untuk yang ziarah dan juga untuk yang diziarahi, yang dikunjungi. Dapat manfaat semuanya insya Allah. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang sahih, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku pernah melarang kalian wahai umat Islam untuk ziarah kubur Kenapa dilarang? Karena besarnya fitnah kuburan itu. Ya, dan ini ternyata yang menjadi sebab hancurnya binasanya umat-umat terdahulu. Ya, sehingga mereka diazab, disiksa di dunia sebelum di akhirah karena jatuh dalam kesyirikan. Ya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka ya, disiksa oleh Allah, diberikan azab di dunia dengan dikirimkan banjir bandang air bah yang luar biasa, hujan yang nggak berhenti berhenti, ya, tanah yang terus mengalirkan airnya sampai kampung mereka habis, sak orang-orangnya, sak gunung-gunungnya, ya, tenggelam semuanya, ya, binasa, ya ini jatuh dalam kesyirikan. Karena mereka mengkeramatkan, ya terlalu memuja-muja kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sehingga akhirnya disembah. Ya, demikian pula yang setelahnya ya sehingga dahulu sempat dilarang namun setelah sempurnanya Islam Islam telah sempurna kaum muslimin sudah faham tentang bahaya fitnah kuburan dan juga termasuk sebab kenapa Yahudi demikian pula Nasara dilaknat oleh Allah karena mereka juga mengeramatkan kuburan ya, nabi-nabi mereka maka akhirnya setelah itu fazuruha diizinkan umat Islam untuk ziarah kubur apa tujuannya ya tadi di antara hikmahnya. Rahu Muslim wa Tirmidzi. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur ini bisa mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirah. Ya. Nah. Wa yakunu dzalika biduni safarin fa ziyaratul qubur tustahabbu bi thalathati syurut. Dan juga disyaratkan bahwa ziarah kubur itu tidak boleh seseorang sengaja untuk safar sekedar untuk ziarah kubur nggak boleh ya maka kata beliau disunahkan untuk ziarah kubur apabila memenuhi tiga persyaratan yang pertama ayyakuna nazairu minar rijal lan nisa yaitu yang ziarah tersebut adalah dari kalangan laki-laki bukan dari kalangan wanita ya ini pendapat sebahagian ulama. Melarang secara mutlak wanita untuk ziarah kubur. Adapun ziarah kubur masyru' disyariatkan khusus untuk kaum lelaki. Laki-laki boleh. Bahkan disunahkan. Adapun perempuan nggak boleh. Kaum muslimah nggak boleh. Ini pendapat sebahagian ulama. Dan beliau berhujjah dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Nabi la'ana zawaratil qubur. Allah melaknat ya, para wanita yang sering ziarah kubur. Disebutkan di sini dengan bentuk sighal mubalaghah, bentuk berlebihan. Ya. Kalau ziarah kubur laki-laki mudzakkar zair. Kalau perempuan zairah. Nah, di sini disebutkan zawarat. Zawarat ya, ini bentuk berlebihan dari zairah para wanita yang sering ziarah kubur sehingga yang zahir wallahu alam yang terancam laknat ya, di dalam hadis ini adalah para wanita yang mereka terlalu sering untuk ziarah kubur ya dikit-dikit ziarah kubur apalagi dikhususkan waktunya ya nah mentang-mentang suaminya rajin ziarah kubur mentang-mentang orang tuanya sering hampir tiap hari ya maka ini yang terancam laknat adapun kalau kadang-kadang ya sewaktu-waktu ya kadang hatinya sudah mulai keras ya sulit untuk menerima nasihat sudah mulai malas untuk ibadah malas baca Quran malas untuk mengerjakan amalan ketaatan wah sudah jarak kubur kadang-kadang lah ini Insya Allah boleh meskipun ya oleh wanita muslimah. Ya, dan ini pendapat juga sebagian ulama menjelaskan bahwa asalnya boleh ya bagi kaum muslimah, para wanita muslimah untuk ziarah kubur. Berdasarkan keumuman hadis yang kita sebutkan tadi, kuntunahitukum an ziaratul kubur fazuruha. Anjuran untuk ziarah kubur secara umum dari Nabi. Ya, maka ini juga mencakup untuk laki-laki dan perempuan. Ya, adapun yang terancam laknat di dalam hadis yang barusan kita sebutkan, la'ana zawaratil kubur ini disebutkan atau dijelaskan bahwa ini dikhususkan bagi para wanita yang sering ziarah kubur. Ada pun yang kadang-kadang maka insya Allah tidak mengapa. Taib. Yang kedua, antakuna biduni safar. Syarat yang kedua, sahnya atau disunahkannya untuk ziarah kubur yaitu tidak sampai melakukan safar. Ya, Adapun kalau misalkan ziarah kubur sampai safar, dia safar tujuannya hanya sekedar untuk ziarah kubur, maka haram hukumnya. Meskipun kuburan Nabi, iya meskipun kuburan Nabi. Ya, tapi kan Nabi kuburannya mulia. Ya betul. Tapi apabila Anda sengaja meniatkan dengan safar Anda sekedar untuk ziarah kuburan Nabi, haram. Ya, beda kalau niatnya Anda ya umroh misalkan ya, kemudian singgah di Masjid Nabawi kebetulan di sebelahnya ada kuburan Nabi sekalian ziarah ya tidak mengapa adapun tujuan utamanya safar adalah untuk apa haji ataupun umrah ya kemudian untuk ziarah kuburnya mampir ya karena kebetulan dekat kuburan Nabi sekalian ziarah ini yang boleh tapi kalau sengaja ya, dari Indonesia berangkat ke Madinah Mekah sana ya sekedar untuk ziarah kuburan Nabi maka menjadi haram. Kenapa? Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu kata Nabi la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seseorang sengaja untuk safar ya kecuali menuju ke tiga masjid. Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Tidak mengapa dari Indonesia sekedar safar untuk ya menuju ke Masjidil Haram. Apa hukumnya? Boleh. Ya. Demikian juga untuk apa? Berkunjung ke Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa tidak mengapa. Ya, boleh. Adapun selebihnya ya maka tidak dibolehkan meskipun dengan niat ziarah ziarah kubur. Lebih ya lebih dari itu tentunya ke tempat-tempat yang ya, sekedar punya nilai sejarah ya. dari Indonesia safar pengen lihat gua Hiro kayak apa sih ya. pertama kali Nabi dapat wahyu itu penasaran ya. dari dulu cuma lihat fotonya pengen langsung kebetulan ada uang dapat pensiunan misalkan maka ini haram hukumnya ya kenapa ya safar ya, bukan pada tiga tempat yang beliau atau yang Nabi sebutkan ya. Nah, atau ke tempat-tempat yang lain, Gua Sur, ya, atau apalah Bukit Uhud, ya, yang punya nilai-nilai sejarah katanya di dalam Islam. Nah, maka ini tetap tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ayakun al-qasdu minha li'tibara wal itti'ad wa du'a lil amwat. Bahwa maksud tujuan dari ziarah tersebut adalah untuk mengambil pelajaran dan mengambil nasihat serta mendoakan kebaikan bagi si mayit. Jadi ini tujuan utamanya. Nah, fa in kana al-qasdu minha at-tabarruku bil qubur wal adrihah adapun apabila maksud dan tujuannya dari ziarah kubur tersebut adalah untuk mencari berkah ya. Dengan tujuan apa? Ngalap berkah. Ya, yang ingin mencari berkah dengan kuburan yang dia kunjungi atau dengan tempat keramat yang dia datangi wa talabah qada'il hajat atau dalam rangka untuk ya menunaikan menyelesaikan urusan-urusannya hajatnya kebutuhannya wa tafrijil qurubat minal mauta atau dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi dari orang yang meninggal tadi fa hadhihi ziyaratun bid'iyyah syirkiyah maka ini adalah jenis ziarah kubur yang bid'ah dan bahkan syirik. Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ya, ikut rombongan ziarah kubur. Kemana? Ke Surabaya. Ya, ke Sunan Ampel. Ya. Nah, setelahnya nanti lewat ya, ke wali-wali yang ada di Pulau Jawa. Safar. Ya wisata religius Wali Songo <clears throat> maka ini tidak disyaratkan ya tidak boleh terlebih ada niatan bukan cuma sekedar ziarah ya tapi sudah ada niatan ya mereka yang punya unek-unek punya masalah ya yang sering cekcok sama istrinya ikut ziarah kenapa diharapkan nanti doa di sisi kuburan wali fulan itu akan dikabulkan mudah-mudahan akur ya Sebagian lagi punya usaha bangkrut terus, nggak pernah sukses, datang ikut ziarah. Apa tujuannya? Menyampaikan unak-unak. Katanya doa di sisi kuburan wali mustajab. Ya. Nah, makanya seperti ini tidak disyariatkan. Bahkan termasuk syirik. Berkata Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau ziaratul kubur ala nau'in. Ziarah kubur ada dua macam. <clears throat> syar'iyah wa bid'iyah. Ada yang masyru' disyariatkan dan ada yang bid'ah. Fasyar'iyatul maqsudu biha salamu al-mayyit. Adapun ziarah kubur yang disyariatkan adalah apabila seseorang memaksudkan ketika ziarah kubur adalah untuk mengucapkan salam ya kepada si mayyit ya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun was'alullah al-afiyata salamah ya mengucapkan salam sebelum masuk ke kuburan salam kepada penghuninya nah kemudian wadu'au lahu dan mendoakan kebaikan untuk si mayit kama yaqsudu bis salati ala janazatihi min ghairi syaddir rahlin ya Demikian pula sebagaimana ketika seseorang mengucapkan doa kebaikan untuk si mayit tanpa perlu untuk syaddur hal ya, safar ini ziarah kubur yang masyru' yang disyariatkan yang sunnah dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ada pun jenis yang kedua ziarah kubur yang bid'ah wal bid'iyatu ayyakuna qasdu zairi ayatluba hawaijahu min zalikal mayyit yaitu ketika seorang ziarah kubur tersebut meminta atau menginginkan untuk diselesaikan kebutuhan-kebutuhannya dari si mayat tadi. Jadi ternyata ada anggapan bahkan keyakinan bahwa yang dikubur ini bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Terlebih ketika yang dikubur adalah wali. Syekh Abdul Qadir Jailani, nabi. Ya, maka dianggap punya kemampuan. Ya, diberikan kelebihan oleh Allah katanya untuk ya memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang ziarah kepadanya. Maka ini wahada syirkun akbar ini termasuk syirik besar. Kalau sudah syirik besar, ya, syirik besar ini sudah terancam mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nauzubillah. Ya, bisa menggugurkan ibadahnya, amalan solehnya. Atau yang sudah doa inda qabrihi atau doa bihi atau memaksudkan ini yang bid'ah ketika ziarah kubur berdoa di sisi kuburan tadi. Ya. Ini juga termasuk bid'ah. Kalau yang pertama tadi ada keyakinan bahwa yang dikubur ini bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Satu, ini syirik akbar. Ini bid'ah tapi sudah masuk dalam jenis kategori syirkul akbar. Termasuk ziarah kubur yang bid'ah adalah ketika seseorang ziarah kubur tujuannya berdoa di sisi kuburan dengan anggapan doanya mustajab kalau di kuburan. Kalau di rumah apes deh. Sudah sekian tahun doa nggak pernah dikabulkan. Mudah-mudahan aja doa di sisi kuburan Sunan Fulan Wali Fulan terkabulkan katanya begitu. Banyak yang cerita. Ya. Nah, akhirnya terpengaruh. Au doa bihi atau berdoa kepadanya. Ya. Berdoa kepada si mayit. Nah, maka ini juga termasuk bid'ah. Kata beliau, wahada bid'atun munkar Ini termasuk bid'ah yang munkar, Wa wasilatun ila syirik. Ya, dan termasuk wasilah yang bisa menyeret seseorang jatuh dalam kesyirikan. Walaysa min sunnatin nabi alaihi salatu wassalam. Walastahabbahu ahadun min salafil ummati wa immatiha. Demikian pula bukan termasuk sunnah nabi. Dan juga enggak ada seorang pun dari ulama salaf yang menganjurkannya. Demikian pula para imam yang setelahnya. Nah intaha wallahu taala alam bisawab walhasil ya, ziarah kubur termasuk amalan yang mulia dan termasuk amalan yang sunnah ya dengan memperhatikan adab-adabnya dan juga selain mengucapkan salam ketika ziarah kubur ya juga dianjurkan ketika hendak memasuki areal kuburan untuk melepas sendal ya melepas sendal nah ketika mau melewati ya kuburan-kuburan muslimin. Nah, dan tidak boleh untuk mendudukinya ya, menginjaknya atau melangkahinya. Ya, tidak boleh. Nah, adapun jalan yang dibuat ya yang dikhususkan untuk pejalan kaki yang ziarah kubur, maka tidak mengapa. Ya, seseorang boleh untuk tetap mengenakan sendalnya. Ya, meskipun itu di areal kuburan ya. Jadi yang dilarang adalah melewati kuburan-kuburan ya. Maka dianjurkan untuk melepas sendal. Adapun jalan setapak yang sudah disiapkan ya di dalam kuburan itu sendiri kan biasanya ada ganggangnya ya. Ya, yang luas kuburannya biasanya ada ganggangnya. Ya, ini kuburannya satu hektar, ini jalan ke sana, ada gangnya, perempatan, pertigaan. Ya, seperti ini boleh untuk tetap mengenakan sendalnya. Adapun sudah masuk ke areal kuburannya maka disunahkan untuk melepas sendal. Eh, Nah, wallahu taala alamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dari hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk beramal di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan yang tersisa adalah tinggal prakteknya. Iya. Yeah. Kira-kira kapan siapnya? Hmm? Besok. Hmm, besok aja ya. Biar nanti disiapkannya kain kafannya dan apa yang dibutuhkan insya Allah besok ya. Ya, pada waktu dan tempat yang sama insya Allah. Sampai di sini insya Allah. alhamdulillahirobbilalamin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.